الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله وأما معاصي الجوارح فمعاصي البطن مثل أكل الربا وشرب كل مسكر وأكل مال اليتيم وكل ما حرم الله عليه من المأكولات والمشروبات وقد لعن الله ورسوله آكل الربا وكل من أعان على أكله ولعن شارب الخمر وكل من أعان على شربه حتى البيع له Adapun maksiat-maksiat al-jawarih anggota badan. Dimulai daripada maksiat perut. Maka maksiat-maksiat perut misal aklir riba makan riba wasyurbi kulli muskir dan minum segala yang memabukkan wa akli malul yatim dan makan hartanya anak yatim وكل ما حرم الله عليه من المأكولات والمشروبات dan semua ma haram Allah apa yang Allah mengharamkan alaihi atasnya itu orang minal makulat daripada makanan-makanan wal masyrubat dan daripada minuman-minuman kalau makanan contohnya adam, walahmil khinzir, almaita, bangke, darah, babi, wal masyrubat, minuman, selain yang memabukkan misalnya kencing atau segala yang menjijikan, Wagatlah Allah benar-benar Allah telah melaknat wa rasuluhu dan rasulnya Allah melaknat akilar riba orang yang makan riba wa kullaman aana dan semua orang yang membantu itu siman ala akli atas makan itu riba. Wala'ana dan melaknat Allah dan Rasulnya bal khamri orang yang minum khamar wa kulla dan semua man aana orang yang membantu itu siman ala syurbi atas minumnya itu semua yang memabukkan hatta baya sehingga yang menjual juga dilaknat lahu bagi itu kulli muskir Maksiat anggota badan. Maksiat hati udah dibahas. Maksiat anggota badan perut pertama yang dibahas. Tentunya kalau maksiat perut ini berkaitan dengan makanan dan minuman. Yang pertama riba. Riba kullu gardin jarra naf'an wa riba. Setiap hutang piutang yang menghasilkan manfaat, faedah, itu riba. Walaupun bukan berupa benda. Kalau dikatakan manfaat. Kalau ada orang ngutangin uang misalnya satu juta, bayarnya satu juta seratus, udah jelas riba yang seratus. Kalau ada orang yang menghutangkan uang satu juta, tapi sebelum bayar, sepeda motornya dipakai sampai dia bayar riba juga. Ada orang utangin uang seratus ribu, tapi sebelum dia bayar harus mijet setiap dua hari sekali juga riba. Kenapa? Karena dia mengambil untung daripada hutang piutangnya. Gak boleh. Orang itu kalau menghutangi tujuannya untuk membantu amal. Gak boleh dia mengambil manfaat daripada hutang piutangnya. Paham ya? Ini riba. Riba diharamkan dengan nas Al-Quran dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dosanya besar. Termasuk riba adalah gaden sekarang ini barang dititipkan nanti diutangi. Cuma kalau nggak bayar satu bulan dendanya sekian, dua bulan dendanya sekian. Mana? Nggak ada akadnya, sombong-sombong mana? Hati-hati itu adalah riba. Beli uang eh, apa pinjam uang daripada kreditan kelilingan. Kreditan kelilingan apa itu? Bang cicil. Riba itu hukumnya. Hah? Itu hukumnya riba. Bu, hati-hati. Riba. Dengarkan baga bagaimana ancamannya orang yang riba. Mau bekerja misalnya. Ngambil uang dari bank. Sekian ratus juta. Setiap bulannya ada bunganya riba. Hukumnya Hati-hati. Beli mobil setiap bulannya bayar sekian, tapi kalau terlambat ada bunganya, riba hukumnya. Allah berfirman, "Alladzina ya'kuluna riba لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس Orang-orang yang makan riba di atas dunianya, baik dia tadi itu ngutangi untuk mendapatkan bunga atau utang uang yang berbunga, nanti di hari kiamat dia tidak akan bangun, dia tidak akan berdiri di hadapan Allah kecuali seperti berdirinya orang yang kesurupan diganggu setan. Diriwayatkan ketika Nabi diisrakan, Nabi menemui orang-orang yang makan riba, perutnya gede seperti rumah. Melembung. Kalau udah bangun, miring gak kuat, gelimpang. Belum. Bangun lagi, miring lagi, gelimpang. Belum. Begitu. Itulah keadaan orang-orang yang makan riba nanti. nah allah beda. hati-hati, hati-hati. Suanainaan. Dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون Eh orang-orang yang beriman diingatkan oleh Allah takwa yang benar kepada Allah tinggalkan daripada perbuatan riba jika kamu menjadi orang bertakwa. Jangan takut melarat, jangan takut gak maju, jangan takut lapar. Jika kamu benar-benar bertakwa bro tinggalkan daripada itu perbuatan riba. Kalau kamu masih enggan, kalau kamu masih berani Fa'adhanu biharbi min Allah wa rasulih. Berarti, mari berhadap-hadapan. Kata Allah, mari kita nyatakan perang dengan Allah dan Rasulnya. Jadi ya, ditantang sama Allah. Perang sama Allah dan Rasulnya. Bisa menang. Perang dengan Allah, ancamannya neraka. Perang dengan Rasulullah, diserang Artinya benar-benar Allah benci kepada orang yang makan riba. Demikian juga Rasulullah SAW. Kalau mau bertobat, ambil modal kamu. Udah kado uang saya di di apa namanya dipinjam sama orang gimana? Ambil modalnya kamu. Wa in tumpalakum falakum ru'usu amwalikum. Konsep Islam itu silakan Anda bekerja, cari keuntungan. Tapi, la tablimuna wala la Jangan kamu mendolimi orang dan jangan mau juga dibolimi sama orang. Begitu. Lo itu saya nolong kok. Dia butuh untuk modal. Bukan nolong Inti nekok namanya hati, lintah darat. Bukan lintah darat lagi kalau zaman sekarang. Lintah darat, lintah laut, lintah udara sudah. Hmm? Ya Allah. Loh kita kan rugi kalau begitu. Nggak ada ruginya kalau orang nolong. Allah yang akan ganti nanti. Apa bedanya riba dengan bekerja? Bedanya kalau bekerja halal, kalau riba haram. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Udah nggak usah dikomentari dah itu. Hmm? Nauzubillah min Nah itu jangan main-main dengan perbuatan riba. bisa besar ya. Kalau ada masih orang yang berhubungan dengan riba, niati cepat-cepat dibayar. Apa yang bisa kamu bayarkan, bayar, selesaikan. Sebelum azab turun. Jangan mau digambar-gambari. Loh, ini kan kamu sekarang mau bekerja. Itu setiap harinya keuntungan kamu sekian persen, lima persen. Ini cuma bunganya setengah persen. Setengah. Ya kalau MT yang bagi rezeki. Kalau Allah bagi rezeki, oh, bekerja, bekerja, bekerja, bekerja, maju. Mari kalau kobongan, eh, nggak ada barangnya, utangnya yang numpuk nantinya. Dan lagi tsunami datang. olat Hatam dia. Nggak ada barangnya. Utangnya yang harus dibayar terus demikian nantinya. Nah, karena itu. Jangan main-main dan berani sama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini riba. Yang kedua. Meminum segala yang memabukkan atau yang dikenal khamr. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Ma haruma galilu ma haruma kathiruh wa galiluhu haram. Semua yang memabukkan itu adalah dinyatakan khamar atau sama hukumnya dengan khamar. Apa aja mabuk kan? Ganja, opium, sabu-sabu, pil koplo, apalagi itu. Itu semuanya hasis misalnya. Itu semuanya adalah khamar. Jangan di pakai macam-macam. Anak kalau enggak begitu sakit misalnya. akan sakit sabar. Daripada akhirnya mati sul khotimah. Jangan pakai macam-macam dah. Hah? Bahaya saudara. Allah telah menyatakan dalam Al-Quran, Eh Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizum min amal syaitani fastanibu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويسدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون Wahai orang-orang yang beriman, hanya saja khamr itu dan perjudian dengan bermacam-macam modelnya itu adalah najis. Itu adalah perbuatan setan. Coba dimatikan ya. Maka tinggalkan itu perbuatan supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Tadi usahanya setan dalam dua ini. Khamar judi. Apa tujuan setan dari dua ini? Khamar sama judi. Innama yuridu syaitan ayyugi'a bainakumul adawata wal bagba fil khamri wal maisir. Setan itu dengan dua perbuatan ini minum khamr dan judi untuk membuat kamu itu menjadi saling membenci dan bermusuhan. Dengarkan baik-baik ini, barangkali ada aparat yang dengarkan. Terjadinya keributan di mana-mana. Itu adalah karena minuman keras dan juga karena judi. Berantas benar-benar perjudian dan minuman keras. Gak ada preman insya Allah. Orang kalau udah kejanduan, Nyolong pak. Nipu. Membunuh. Orang kalau udah gemar judi, nggak punya uang, nyolong, rampok. Maling-maling ada di mana-mana. Kenapa? Karena marah itu perjudian karena Bebas itu minuman khamar. Ya, diizinilah, tapi yang kadar alkoholnya itu dikit, kolesom, berbintang, gak bahaya sama kesehatan. Ya, kalau memang sedikit, gak kelihatan mabuknya tak botol teh, teler. Karena itu jangan main-main. Yang diharamkan banyaknya sedikit juga haram. Yang namanya racun itu segelas, tetes juga racun. Karena itu nggak usah pakai akal-akalan kalau hukumnya Allah. Hmm? Jadi Jangan berharap masyarakat Indonesia ini akan bisa aman daripada pencurian, perampokan kalau semenjak perjudian sama minuman keras ada di mana-mana. Di Pasuruan kok banyak perampokan? Yoiku, ya, gambaran ini perjudian sama minuman keras bebas kalau di Pasuruan. Ah, bis mudah-mudahan didengarkan ini sama pejabat dan aparat kita. Ini resep dah ini. Ayo kita perangi bersama itu. Perjudian sama teman keras. Insya Allah. Nggak ada yang nyolong. Insya Allah aman. Insya Allah nggak ada tawuran. Orang-orang itu semuanya itu. Orang itu semuanya. Apalagi di akhir zaman ya. Allah. Di akhir zaman ini kata Nabi Sallallahu Yaksuru jalu wa yurfa'ul ilmu wa yushrabul khamru wa yaksuru zina. Kata Nabi di akhir zaman ini ilmu akan dicabut oleh Allah. Bukan berarti nggak ada orang pinter. Banyak orang pinter di akhir zaman. Cuma barokahnya ilmu nggak ada. Cahayanya ilmu nggak ada. Masya Allah orang dulu tuh kiai-kiai dulu tuh berkah ilmunya. Kalau udah belajar sebentar aja, muridnya jadi orang takut kepada Allah. Kalau sekarang banyak lulusan punya ijazah jadi ulama itu Nggak berkah ilmunya jadi fitnah ada di mana-mana. lihat koran itu Masya Allah, isinya kadang-kadang tukarani ulama tukaran tukarane kiai mlebu koran jadi fitnah kalau dulu itu nikmat gitu berkah ilmunya tanpa kebodohan yang luar biasa akhirnya Rioyo tabur ini menyatakan Senin, ini menyatakan Selasa. Kenapa? Ulamae bukan jadi panutan tukaran TV. Semua ingin tampil jadi pemimpin. Duduk yang serius para ulama. Kasihan masyarakat pecah ribut gara-gara fatwa yang berbeda-beda macam-macam itu. Oh istilah ulama umati rahmah. Lah tawuri rahmah lah. Tukarani masyarakat yang sergi rahmah lah. Kalau Anda secara ilmiah duduk bersama, dibufakatkan itu rahmah. Tapi kalau sudah menyeret masyarakat untuk tawur, mana bentuk rahmahnya nantinya? Karena itu harus dewasa. Kata Nabi diangkat ilmu yang manfaat. Kemudian timbul kebodohan hatta sama ulamanya sendiri. Saya masih ingat zaman dulu itu. Di Pasuruan itu ada Kiai Hamid. Ada juga Kiai Mas Imam. Kiai Mas Imam itu orangnya fagih. Ahli fagih. Itu kadang-kadang puasa mendahului, riyoyo mendahului. Kiai Hamid ditanya ngenteni pengumuman. Kalau Kiai Mas Imam nggak Tim di rumah sudah ditutup pemain. Oh kalau sekarang kan tidak takbiran kegiatan. Buat selebaran surat kemana-mana. Ribut jadinya. mau? siap gue pentung. Tukaran satu sama lain. Jangan menyeret kepada konflik jadinya. Karena itu ilmu itu harus dipelajari lagi dalam arti begini orang kalau punya ilmu harus ada belajar kata Nabi ta'allamu lil ilmi ta'allamu ilma wa ta'allamu lil ilmi as-sakinata wal waqar Belajar kamu ilmu. Setelah kamu punya ilmu, belajar lagi. Belajar apa? Tenang jiwa. Jangan bergejolak begitu. Akhirnya jadi fitnah ilmunya nantinya. Dulu nggak pernah rame model begini. Repot sekarang ini. Hah? Kemudian Nabi menyatakan di akhir zaman itu banyak minuman Homer ditegur di mana-mana. Dan zina Udah diresmikan di mana-mana. Masya Allah. Ciake temen DPR sing Islam. Ciake temen pejabat yang Islam. Ciake temen aparat yang Islam. Cuma berantas zino dah iso. Hebat dah. Yang namanya Doli di Surabaya. Uh, tempat sarang perzinahan, Enggak dibahas. Enggak dibahas. Akhirnya terbongkar. Nggak runi, Langganan juga wakil rakyat. Masuk ada di televisi, televisi macam-macam. Di internet juga ada. Ya apa kalau begini rusak nggak? Ya Allah hancur moral ini. hancur moral. Ternyata kalau udah menjabat, lupa dengan agama, lupa dengan yang diamanatkan oleh Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah min dalik. Wis, wis, wis, wis. Kita nggak bisa kuasa, kita nggak kepingin ngecam atau mencaci atau ngeleng-ngeleng. No, tak tunggak no, eh, wis. Nah, tak tunggak no. Mudah-mudahan Allah membuka hatinya. Amin ya Rabbal Alamin. Kok ndak wedi anak wedok Jadi pelacur kok gak wedi. Kok nggak takut anak lakinya akhirnya terjaring dalam keseret dalam pelacuran. Kok nggak takut? Kasihan mereka. Alhamdulillah min dalik. Ah, mudah-mudahan selamat semuanya. Udah. Terus yang ketiga memakan hartanya anak yatim. Allah. Memakan hartanya anak yatim. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا Orang-orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Tak berdaya anak yatim. Dimakan dintekno. Yang masuk perutnya bukan makanan lezat atau bergizi. Tapi itu adalah api neraka. Cuma enakan tuh ya. Mereka nggak bisa membalas. Tapi Allah akan membalas. Kamu bolim terhadap anak yatim. Karena itu, ketika Nabi di Isra kan Nabi melihat ada beberapa orang yang mukanya ini dibuka. Setelah itu disok berapi. Itu terbakar, bukan mandek kalau begini mati, enggak. Itu terbakar terus sampai masuk ke mulut, keluar dari duburnya itu api. Ditanya, siapa mereka ya Rasulullah? Ini orang-orang yang makan hartanya anak yatim di atas dunia. Hati-hati. Dalam hadis Rasulullah menyatakan khairu buyutin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih. Wa syarru buyutin baitun fihi yatimun yusa'u ilaih. Sebaik-baik rumah, rumah yang ada anak yatimnya yang disikapi baik. Sejelek-jelek anak, eh, sejelek-jelek rumah, rumah yang ada anak yatimnya yang disikapi jelek. Jangan buat main anak yatim ya. Udah, biar cepat. Kemudian segala mak makan segala yang Allah haramkan untuk dimakan dan juga minuman yang Allah haramkan untuk diminum. Macam-macam ya. Memaksa orang mencuri, menipu, ah, macam-macam dah. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan dalam Al-Quran, ada beberapa yang disebutkan. Uh, ya apa? الدم ولحم الجيش حرم حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير لغير الله به والمنخرجات والموجودات dan seterusnya. Diharamkan bagi kamu makan darah. Dede bagaimana? Ya tetap dah haram. Dede itu darah yang dibukukan tidak oleh. Bangke haram hukumnya. Bangke itu apa? Yang cara sembelihannya nggak benar. Yang mati dengan cara bukan disembelih secara syariat. Jadi, sembelih. Sembelih itu jalan makanan dan jalan Nafas harus terputus. growak tok haram. Tidak boleh. Putus. Del. Disunahkan wadajen. Dua urat besar ini terputus. Karena ada khilaf. Hah? Yang potong harus orang Islam atau ahlul kitab. Saya kira orang ahlul kitab. Yang mau tahu bukan orang Islam, bangke haram hukumnya. Eh, tadi. Ngono ya sing marung ngono digone. Duduk di restoran wong Islam. Nyunyu itu namanya. Apalagi khamr, ah, apalagi lahmul inzir. Daging babi. Di Pasuruan ini ada restoran jualan daging babi ini. Saya pernah melihat sendiri Ustaz gue murid ake, warung di situ. Kan ngajari muridnya ini. Lu saya kan masa makan babi. Lu Anda ridho dengan makanan babi di situ, istuso. nggak bener itu nggak bener. Hati-hati, leda diapit, jadi kiai, ojo ngawur. Harus tahu posisinya. Di Pasuruan ada loh ya. Karena itu, jangan marung sudah. Kalau di tempat orang bukan orang Islam, jangan. Kasihan, perut kamu kalau masuk haram, masuk neraka nanti. Enak, deh, Enak deh dunia, tapi kan dikeblokin di akhirat. Jangan. Lah terus makan apa? Tuku dok? Yang dadar. Yang ceplok. Oh, lebih baik sabar di dunia ini. Jangan ingin menikmati risikonya haram nanti. Lo kalau di situ untuk kita sih nggak bayar. Hei, DKI rego seketewu doai lo siap ngedepi malaikat ya malaikat Malik. Model apa ini? Hati. Saya betul-betul kecewa, betul. Orang Islam kok ono marung ada di restorannya, depotnya orang bukan Islam. Gak usah, lu perkara bukan orang Islam. Mereka nggak ada aturan haramnya, Pak. Cindil di brengkes, di pangan haram. Kalau kita tidak, hati-hati. coba cari makanan. Orang Islam bagaimana? Orang Islam itu pun kalau bisa dicari orang soleh yang punya warung. Kata Nabi, la ta'kul illa ta'ama taqi. Wa la ya'kul illa ya, ta'amaka illa taqi. Jangan kamu makan kecuali makanan orang yang soleh. Mereka akan bersih kalau nyuci, nggak ada najis, halal yang dipasak. Begitu seharusnya sing hati-hati. Wah panjang sekali. Nah, karena itu, ayo kita jaga. Perut kita ini bukan tong sampah. Segala bisa dimasukkan. Kita jaga. Mulai saat ini, kita tidak mau makan kecuali yang halal. Niatkan, membereskan segala urusan riba. Dan tidak boleh akan tersentuh dengan riba Niatkan, jangan sampai meminum, miliki kalau perlu daripada yang memabukkan. Kemudian jaga, jangan sampai mengganggu hartanya anak yatim. Kemudian tinggalkan segala makanan yang diharamkan oleh Allah. Jangan berisiko. Minuman juga demikian. Bes, yang biasa marung ono di warungnya, orang yang bukan Islam, mandek kalau Anda mau marung, cari warungnya orang Islam. Supaya betul-betul akan menjadi makanan jaminan halal bagi Anda. Mudah-mudahan insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa menseleksi dan daripada makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga darah yang mengalir ke tubuh kita, darah yang halal, daging yang tumbuh di tubuh kita, daging yang halal. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin.